Yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah berikutnya adalah faslun Tuh Abdullah bin Jahs. <clears throat> Utusan Abdullah bin Bas, Abdullah bin Jahs. Jadi Nabi sallallahu beliau mengutus Abdullah bin Jahsi bin Ri'ab nanti. Yang disebutkan oleh Ibn Kathir dan kejadiannya itu ya disebutkan adalah di <clears throat> akhir dari bulan rojab, Akhir dari bulan rojab. Jadi di tahun yang kedua. Semua diberi oleh Allah Ta'ala Semua ba'atha Rasulullah SAW Abdullah bin Jas bin Ri'ab al-Asadi Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus Abdullah bin Jas bin Ri'ab al-Asadi ini kejadiannya ini setelah tadi kita sebutkan setelah Ghazwatu Badar Ula, setelah, setelah peperangan Badar Ula dan itu bukan peperangan Badar Badar Al Kubro sering kita sebutkan. Di sini Nabi SAW mengutus berikutnya setelah Badar Ula dan itu sebelum Badar eh, Al Kubro mengutus Abdullah bin Jahz bin Ri'ab al Asadi wasamaniyah minal muhajirin bersama dengan delapan orang dari orang-orang muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in Masya Allah. Banyak sekali yang melakukan itu adalah orang-orang muhajirin. Yang memang mereka telah ya benar-benar bila Nabi SAW meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya karena keimanan, tidak ada beban sedikit pun mereka. Di antara mereka juga tidur di di masjid Nabi SAW. Masya Allah. Ashabu Sufah. Sehingga mudah untuk kemudian berperang kemanapun mereka yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini delapan orang. Wa balahu kitaban dan Nabi menulis untuk untuk dia ini untuk Abdullah bin Jahsy sebagai pemimpinnya sebuah kitab surat wa amarahu dan Nabi merintahkan dia ala yang untuk tidak melihat isi surat itu hatta yasiru yomen sampai berjalan dua hari boleh seorang merintahkan jangan kamu buka surat ini ya karena kadang-kadang isinya itu berat sekali Kecuali apa? Kalau sudah berjalan dua hari. Tidak dikatakan jarak demikian demikian. Ini setelah dua hari baru buka dan sudah diperkirakan bahwa dia nanti setelah dua hari sampai di tempat ini karena kebiasaan demikian mereka melakukannya. Suma <clears throat> yanzuru kemudian melihatnya, baru melihat isinya. Wala yukrihu ahdan min ashabi dan jangan dipaksa seorang pun dari sahabatnya. Kalau mau terus terus, kalau tidak sudah pulang tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Karena tugas yang sangat berat. Allah kemudian Abdul ini pun melakukannya. Walamma fatahal kitab wajadabi ketika dia membuka buku ini ya atau surat ini dia dapatkan dalamnya setelah dua hari baru dibuka. Idza nadarta fi kitabi kalau engkau melihat kitabku ini ada, ya ini kitab ini famdi hatta tanzil nahlah baina Makkah wa Maka teruslah kamu sampai turun di Nahlah yaitu pohon kurma perkebunan kurma antara Mekah dan Taif. Wa tarasat biha Quraisyan dan kamu perhatikan, kamu mata-matai, kamu perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Berat mata-matai di tempat-tempat musuh itu. Yang malam-malam perhatikan. Karena kalau banyak ketahuan sedikit dulu diketahui apa yang dilakukan. Wa ta'alam lana min ahbarihim dan beritahu kami dari kabar-kabar mereka itu. Faqala Kemudian Abdul ini mengatakan sam'an wa ta'atan. Mendengar dan taat. Wa akhbara ashabahu dan Abdul ini mengabarkan sahabat-sahabatnya bidalik dengan perkara itu. Wa bi annahu la dan sungguhnya dia tidak akan memaksa mereka. Faman ahabba syahadah falyanhad. Barang siapa yang ingin mati syahid maka berjalanlah. Ikutlah Waman karyal maut barang siapa yang tidak mau mati, faliyarji, pulang saja ke Madinah. Wa amma ana banahidun adapun aku akan berangkat. Banahudu kulluhum, maka semuanya pun berangkat. Masya Allah. Jadi memata-mata itu berat. Kadang nanti ketahuan di jalan dan sebagainya. <clears throat> Walau maka Nabi Asna Itorik ketika di pertengahan jalan adalah Sa'du bin Abi Waqas wa Utbah bin Ghazwan Ba'iron lahumah maka ketika di tengah perjalanan hilang atau di sini ini hilang, luput. Saat bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan Bairon yakni unta yang dimiliki keduanya. Karena ya ya taqibani ya taqibanu. Fatakhalafa fi talabihi. Yang mana keduanya itu ya takiban. Itu maksudnya apa? Saling bergantian. Ya, ini untanya satu, naik ini, kemudian ini turun, ganti yang satu. Sehingga keduanya pun tertinggal untuk mencarinya. Karena karena untuk kemudian mencari unta ini sampai dia tertinggal. Wa Abdullah bin Jas hatta nazala bin Nahlah. Kemudian Abdullah bin Jas ini dia pun maju sampai dia turun di Nahlah ini. Di perkebunan Korma ini. Bamarat bihi Iron di Quraisy. Kemudian ada rombongan milik Quraisy yang melewati mereka, melewati dia ini. Tahmilu zabiban wa adaman wa tijarah. Yang membawa zabib yaitu uh, yakni anggur yang sudah dikeringkan itu. Wa adaman yakni untuk digunakan sebagai bahan makanan seperti sayur misalnya. Wa tijaratan dan barang-barang digunakan untuk perdagangan. Fiha Amr bin Hadrami. Di rombongan itu ada Amr bin Hadrami. Wa Utsman. Demikian juga Utsman wa Naufal ibna Abdullah bin Mughirah. Utsman dan Naufal keduanya anaknya Abdullah bin Mughirah. Wal Hakam bin Kaisan Maula Bani Mughirah. Demikian juga Hakam bin Kaisan. Fatasyawarul muslimun. Kemudian kaum muslimin ini ya sembilan orang berarti kan bermusyawarah. Wa qalu mereka mengatakan, "Nahnu fi akhiri yaum." Kami di kita ini sekarang di akhir hari min Rajab. Di bulan Rajab Asyur Haram. ini termasuk bulan yang haram. Ya, termasuk yakni bulan haram. Kita sekarang di akhir bulan haram ini. Bagaimana? Fa'in qatalnahum intah kena Asyur Haram. Kalau kita berperang di bulan ini, berarti kita telah melanggar bulan haram. Ya. Ini tidak boleh. Menurut mereka seperti itu. Ya, sebagian mereka mengatakan kita tidak boleh berperang di bulan ini. Subhanallah oleh Allah Subhanahu di surat At-Taubah itu. Inna iddata syuhuri inda ulai sana asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqa samawati wal minha arbatun hurum. Dari 12 itu ada bulan-bulan haram. Di antaranya rojab ini. Wa taraknahum alaylah dakhalul haram. Kalau kita biarkan mereka malam ini mereka masuk haram, masuk Mekah. Kalau kita biarkan Suma itafaku ala mulaqatihim. Kemudian mereka sepakat untuk menghadapi mereka. Farama ahaduhum Amr ibn al-Hadrami faqatalah. Kemudian salah seorang mereka itu ya melempar dengan anak panahnya. Ya, melempar Amr ibn al-Hadrami, kemudian membunuhnya. Wa asaru Utsman wa Hakam dan berhasil ya menawan Utsman. Demikian juga Hakam. Ya, yang tadi disebutkan bin Abdullah bin Mughirah Wa aflata Novel novel lepas dia. Tidak berhasil didapat. Tsumma kamu bil air wal ini, Kemudian mereka pun membawa al air ini tadi unta-unta yang ada di situ berbekalan tadi milik orang Quraisy ini. Demikian juga dua tawanan ini. Kot azalu minta likal humus dan mereka sudah apa? memisahkan darinya itu al humus seperlima. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Qala Muhammad ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu." Semuanya untuk Allah Subhanahu wa itu seperlimanya. Oleh Rasul ila akhiri. Yang dipisahkan dulu seperlima dulu yang tidak boleh diambil dari rampasan perang atau ghanimah. <clears throat> Bahkan kemudian disebutkan oleh Ibnu di sini, maka ini menjadi awal ghanimah, pertama kali rampasan perang fil Islam dalam Islam. Subhanallah saya di sini ini adalah pertama kali gonima insabata kalau itu sahih khabarnya ini. Nah, ini juga disebutkan oleh Munkasir di dalam apa? Di dalam tafsirnya. Ketika beliau menyebutkan apa yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Karena ini nanti turun ayat disebutkan oleh Munkasir ketika beliau menyebutkan ya yasalunaka anisyahril haram kita fihi kul kita fihi kabir ya disebutkan di situ Ya riwayat yang beliau sebutkan dari hadis Junjuk bin Abdullah demikian juga yang lainnya <clears throat> disebutkan oleh Imam Abu Nabi Hatim dan ini riwayat Imam Tabrani ya demikian juga yang lainnya di ada rawi namanya Al-Hadrami bin Lahik Ibnu Hajar menyebutkan di takrib la ba'sa tidak mengapa juga ada penguat yang lain. Ulama Imam Al-Ghazali juga mengatakan di jalur sikor. Insyaallah sahih hadis ini. Sehingga saya boleh mengatakan, kalau ini sahih, ini pertama kali gurimah. Salah <clears throat> sahih menurut saya. Saya mobil tidak menyebutkan tentang asbabun nuzul di buku beliau, Sahih Musnad fi asbabin nuzul. Mungkin boleh berpendapat hadisnya adalah dhaif. Jadi demikian. Ini adalah pertama kali gonimah yang didapat oleh kaum muslimin. Wa awwala humus fil Islam. Pertama kali seperlima di dalam Islam. Apa itu? Ya tadi. Ya rombongannya utusannya Abdullah bin Jahsh yang berhasil membunuh orang Quraisy ini. Diambil di situ ya tawanan perang, demikian juga ghanimah dalam jumlah yang yang lumayan banyak. <clears throat> Wa awwala qatil bil Islam, pertama kali yang dibunuh dari orang-orang kafir Quraisy di dalam Islam. Wa awwala asir bil Islam, pertama kali tawanan dalam Islam. Tadi sudah disebutkan juga ditawan di situ ya Utsman dan Hakam bin Abdullah bin Mughirah. Ila anna Rasulullah SAW akbar alaihim mafa'alu Akan tetapi ya, Kecuali sungguhnya Rasulullah SAW mengingkari mereka Atas apa yang mereka perbuat Karena mereka melakukannya di kapan itu Di bulan Rajab Termasuk bulan Haram Selain di situ bulan yang haram apa? Yang mengiringi Dzulhijjah. Hijjah Karena mereka menghormati haji sehingga Dzulqa'dah tidak boleh. Demikian juga Muharram. Ya paham? Jadi itu semua untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu berangkat menuju Mekah. Kemudian Muharram itu ketika kembali dari Mekah, satu bulan sebelumnya satu bulan setelahnya tidak boleh perang. Dan rojak Ya disebutkan di sini oleh Ibnu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Waqad kanu radhiyallahu anhum mustahidin fi ma dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ini beristihad terhadap apa yang mereka perbuat. Wastadda untuk Quraisy wa hukum dalik, maka sangat marah sekali, sangat mengingkari Quraisy ini terhadap hal tersebut. Hal itu wa qalu mereka mengatakan Muhammadun qad ahalla syahr haram, Muhammad telah menghalalkan bulan haram, bulan Rajab. Allah azza wa jalla bidzalik kemudian Allah Subhanahu wa menurunkan di dalam hal tersebut hal itu ini tadi kita sebutkan. Sebagian mensahihkan asbabun nusul ini sebagian mudzaifkan tadi sudah kita, kita sebutkan. <clears throat> sebutkan ya Bidalika Allah azza wa jalla bidalika yas'alunaka anis syahril haram kita lingfi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Kul kita fihi kabir, katakan berperang di dalamnya itu sangat besar dosanya. Wasadun ansabilil ansabilillah dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala wa kufrun bihi dan kufur padanya wal masjidil haram demikian juga masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu dan mengeluarkan pemiliknya darinya. Jadi mereka telah mengusir para sahabat dari Mekah. Akbaru indallah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu mengusir kaum muslimin dari Mekah itu lebih besar daripada berperang di di bulan haram itu. Demikian Allah Subhanahu menurunkan ayat ini. Kemudian berkata Ibnu Katsir, yaqulu subhanah berkata Allah Subhanahu wa taala, hadzal ladzi Inilah yang terjadi. Wa in kana khata'an, walaupun salah berperang di di bulan tersebut. Di anal kita di syahril haram kabirun indallah. Sungguhnya berperang di bulan haram itu adalah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila anna ma antum alaihi Kecuali sesungguhnya apa-apa yang kalian ada padanya, ayuhal musyrikun wa orang-orang musyrik, minasot ansabilillah dari menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi Islam. Wal kufru bihi, demikian juga kufur padanya, wal wabil masjidil haram, demikian juga masjidil haram, menguasai masjidil haram. Wa ikhraju Muhammad wa ashabihi dan mengeluarkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya alladzina hum yang mana mereka ini ahlul masjidil haram pemiliknya Masjid Haram yang pantas untuk kemudian mengurusi Masjid Haram fil haqiqah secara hakikat akbaru indallah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala minal kita dari berperang fi syahril haram di bulan haram jadi kalian itu mengusir Muhammad dan sahabatnya itu lebih besar daripada berperang di bulan haram di bulan Rajab demikian disebutkan Semaina Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Kemudian sesungguhnya Rasul saw Alaihi Wasallam qabilal humus menerima seperlima tadi yang disebutkan dari rampasan itu. Mintil kalgonimah dari konimah itu. Wa khadal fida dan mengambil fida tebusan min ini kal asira ini dari dua tawanan tersebut. tapi mengambil tebusannya. Demikian disebutkan. Ya. Ini <clears throat> berikutnya tadi kita sebutkan ya utusan Abdul bin Jahaz. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam surat yang tadi sudah kita sebutkan surat Al-Baqarah tadi ayat yang 217 panjang lebar. Sampai di sini malam wa bihamdika asyhadu an la ilaha ilaih